Hadirin, para pemirsa, teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam sesi kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah. Semoga pertemuan ini diberkati dan manfaatnya langgeng selama-lamanya untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang lalu kita membahas masalah meminta atau cara mendapatkan tambahan. Ya, cara mendapatkan tambahan. Dan tambahan itu yang paling enak kalau dapat tambahan dari sisi kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Min fadlih. Bukan sisi keadilan. Jadi kalau sisi adil itu seperti orang kerja harian. Satu hari kerja misal digaji 40 ribu kalau dia kerja 6 hari berarti dapat 240 ribu 6 hari dia kerja hari Sabtu sore dapat gaji 240 ribu Itu namanya adil Namanya A, adil Kok tiba-tiba bosnya ngasih dia gaji 5 juta Mestinya gajinya 240 ribu Tapi sama bosnya dikasih gaji 5 juta Bosnya adil enggak itu? Enggak tidak menerapkan keadilan. Karena yang ini digaji 5 juta, yang ini tetap digaji 240 ribu. Kenapa yang satu ini dibedakan? Hari ini kamu saya kasih gaji 5 juta, bukan 240 ribu. Karena bosnya lagi menunjukkan kemurahannya kepada dia. Ya, bosnya lagi menunjukkan kemurahannya kepada dia. Sesuai dengan tingkat kekayaan bos tadi. Dan nah, saya lagi senang sama kamu nih, kamu saya kasih 5 juta. Yang lain tetap sama. Oh dia tetap 240, 240. Kamu 5, 5 juta. Yang lain nggak boleh protes. Duh, saya kok nggak 5 juta? Kan gajimu 240 dibayar kan? Ya udah. Kamu kerja 6 hari dapat 240, kamu sudah di dibayar. Dia tidak tidak apa namanya? Tidak kehilangan haknya. Dia 240 juga dapat, cuman saya lebihkan dia karena saya senang uang-uang saya. Ya kan? Uang-uang uang saya. Nah Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya. Dan kekayaan Allah itu maha tidak terbatas. Ya maha tidak terbatas. Dan Allah maha pemurah. Dan kemurahannya Allah tidak ada batasnya. Makanya kalau kita amal, jangan minta dari sisi keadilan. Seperti ketika ada satu orang dari Bani Israel. Diceritakan dalam hadis diperintahkan masuk surga. Masuklah surga berkat rahmatku, kasih sayangku. Maka hamba Allah ini yang ahli ibadah dari Bani Israel nolak. Gak mau ya Allah. Saya kerja kok. Saya amal. 500 tahun saya ibadah. Kok dikatakan masuk kerja berkat rahmatmu. Ya masuk masukkan masuk surga berkat rahmatku. Masukkan ya surga ya berkat amalku ya Allah. Berkat ibadah saya jangan berkat rahmatmu, sayangmu. Hargai ibadah saya. Maka Allah mengatakan pada malaikat, tolong dihitung malaikat. Pahalanya dia ibadah 500 tahun untuk membayar satu bagian dari nikmat yang oleh sebelah mata. Bukan seluruh nikmat mata lah ya, sebelah mata itu cuma satu bagian saja. Cukup tidak untuk membayar tuh yang 500 tahun ibadah. Kata malaikat, masih kurang ya Allah, kurang banyak. Ya udah kalau begitu masukkan dia ke neraka karena ini belum bisa syukur ya. Masukkan ke ke neraka. Langsung teriak, Ya Allah, kalau begitu masukkan saya ke surga. Berkat rahmatmu, berkat rahmatmu. Nah kalau kita amal, jangan minta dibalas dari sisi keadilan. Saya amal kok harus, harus dapat pahala. Saya amal kok saya harus dapat begini. Itu namanya uh, idlal. Ya, idlal sama Allah itu tidak bu, nggak boleh. Kita amal, Allah janji pasti kita diberi pahala. Syarat dan ketentuan ber, berlaku. Tapi justru kita mintanya sama Allah yang lebih. Ya Allah, tolong beri saya balasan. Beri saya balasan dari sisi kemurahanmu. Jangan keadilanmu. Nah kalau dari sisi kemurahannya Allah itu satu. Amal kita nggak patek dihitung-hitung. Tidak terlampau dihitung. Ya ikhlasnya dan sebagainya. nggak terlampau dihitung sama Allah. Allah udah seneng kok. Saya senang itu. Terima gitu ya. Diterima dan dikasih pahalanya. Incredible menakjubkan pahalanya mestinya pahalanya cuma sekian, semua Allah dilipat gandakan jadi luar biasa. Itu karena sisi kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Nawawi kemarin dia berdoa. Ya, beliau ber, berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kalimatnya dalam pembukaan setelah tas, eh, tahmid beliau mengatakan di situ eh, wa as'aluhul mazid min fadlih dan aku minta tambahan kepada dia Allah taala tambahan min fadli. Nah, kita ini rangkuman yang rebu yang lalu ya. Makanya kita kalau minta sesuatu sama Allah tambahan dan jangan berharap dari hasil kerja kita, tapi berharap dari sisi kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Itu menimbulkan sikap optimis. Selalu optimis. Jadi kerjanya misalnya segini seharusnya dapat segini, maksimal ya. Tapi minta sama Allah, ya Allah jangan dikasih segini, kasihnya yang besar. Nah, ini sesuai dengan karuniaNya Allah Subhanahu wa taala dan karunia Allah tidak ada batasnya. Dan Allah bisa menyampaikan lewat apapun dan lewat sia siapapun. Contoh tadi saya bahas kisah Sayyidatuna Maryam sore tadi. Sayyidatuna Maryam itu ketika melahirkan Nabi Isa alaihissalam di surat Maryam ya ayat 22, 23 dan seterusnya di situ Sayyidatuna Maryam diperintahkan oleh malaikat Jibril, ya kan? Huzi. Malaikat Jibril berkata ya kan, ini batang kurma goyangkan, batang kurma goyangkan. Nanti akan dijatuhkan buah-buah kurma itu yang enak dimakan. Padahal kalau batang kurma ini digerakkan kan nggak mungkin gerak. Itu depan saya katakan tuh di depan nih, depan rodo ini ada ada pohon korma dua, coba goyangkan, bisa enggak itu? Enggak bisa, enggak bisa goyang ya. Karena pohon korma itu kan keker ya, kuat. Jadi enggak bisa goyang. Apalagi wanita yang baru melahirkan, kira-kira bisa enggak itu? Enggak bisa. Sampai kormanya jatuh, tidak bisa. Tapi dia kerjanya menggoyangkan. Allah ngasihnya bukan dari sisi kerjanya menggoyangkan. Karena kalau dari sisi kerjanya menggoyangkan tidak menghasilkan apa-apa. Cuman lelah dan capek. Ini cuma cuman suruh goyang dan tidak mungkin bisa. Artinya gerakkan saja semampumu. Allah yang menjatuhkannya sesuai dengan sisi kemurahannya Allah. Dikasih kemurahannya Allah, nih ambil dan makan tanpa banyak susah dan tanpa lelah-lelah. Ini sisi kemurahan. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan mukadimahnya uh, dengan mengucapkan kalimat syahadat Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahar. Al-wahidul qahar, al-karimul ghaffar. Kemarin sudah kita bahas yang al-wahidul qahar. Jadi Allah itu maha memaksa. Ya, Allah maha memaksa. Makanya kalau kita sudah yakin tidak ada Tuhan kecuali Allah yang maha esa dan maha memaksa, menaklukkan. Tidak ada yang bisa bisa apa ya berbuat apapun sesuai keinginannya, kehendaknya, tidak bisa. Semua di bawah paksaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita disuruh minta, kita disuruh usaha, tapi yakin nggak mungkin kita bisa melakukannya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mencelakai kita kalau tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la rada lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jad. Itu kita habis salat kan disuruh baca itu. Allahumma la mani'a, ya Allah tidak ada yang bisa mencegah sesuatu yang sudah kamu tentukan untuk diberikan. Apa yang kamu berikan tidak ada orang bisa mencegah. Misal kalau ada orang berangkat dari rumah main ke rumah jenengan udah niat mau ngasih hadiah jenengan 50 juta. Dan itu Allah yang menentukan. Kamu berangkat ke sana, beri dia 50 juta. Pokok dalam perjalanan ada orang yang menghampiri. Jangan kamu kasihkan dia. Nanti dibuat foya-foya. Nanti dibuat ini. Seribu setan itu nyetanin di jalan. Kalau Allah udah kasihkan, bilang kasihkan dia. Gak mungkin itu. Bisa dicegah. Pasti ya nyampe. Ya pasti ya. Nyampe. Wala mu'tia lima manakta. Kalau ada orang udah niat mau ngasih. Niat mau ngasih dan seribu orang ngasih tahu kasih dia, kasih dia, kasih dia. Kalau Allah katakan tidak bisa sampai, ya tidak mungkin bisa sampai. Entah di jalan itu barangnya hilang, ya entah hampir sampai rumah yang dituju orangnya berubah pi, pikiran dan lain sebagainya. Karena Allah lah yang maha memaksa, Allah lah yang maha mena menaklukkan. Tapi Allah yang maha menaklukkan ini Al-Karimul Ghaffar. Al-Karimul Ghaffar maha pemurah dan maha mengampuni. Maha pemurah dan maha mengampuni. Seperti yang kemarin sudah kita jelaskan. Kalau jamu Jawa itu ada e, jamu pahitnya, mesti ada beras kencurnya, tombonya, manisnya apa? Ada pahit, ada manis. Ayat-ayat Al-Quran juga begitu. Ketika ada keras, maka ada yang melem, melembutkan. Maka di sini ketika Imam Nawawi menyebut asma Allah yang Al-Wahidul Qahar itu asma Jalal. Jadi Allah itu punya nama Jalal, ada nama Jamal. Jadi ada sifat Allah Jalali, ada Jamali. Jalali itu bagaimana? Jalal yang menunjukkan kemaha agungan Allah, serba agung. Maha keras, maha menyiksa, maha menaklukkan. Ya, maha membalas, al muntakin Ini sifat jalalnya Allah taala. Kalau Allah hanya tunjukkan sifat jalalnya, maka manusia yang kenal Allah akan hancur. Hancur apa? Ketakutan, Gimana nggak takut? Al-Muntakim, Allah Maha membalas. Sekali saja kita itu berbuat salah dibalas sama Allah. Bayangin kalau yang balas orang yang punya kekuatan aja kita takut kan ya? Berbuat salah sama dia, langsung dibalas sama dia. Padahal dia punya kekuatan, dia punya kekuasaan, dia punya pasukan. Kita nggak punya apa-apa, takut kita. Nah sementara Allah Subhanahu wa taala ngomong Al-Muntakim. Allah Maha membalas. Ini kalau asma Allah cuman Allah Maha membalas, yang jamalnya nggak ditunjukkan, siapa yang bisa duduk di sini kalau yang kenal Allah? Takut semua. Saya itu lupa sama Allah, mau oh, dibalas nanti sama Allah. Oh, saya mengkhianati Allah, oh dibalas sama Allah. Oh, saya bermaksiat pada Allah sekali, dibalas sama Allah. Hancur, nggak ada yang bisa kuat hidup di alam dunia ini. Semuanya akan hancur karena ketakutan pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut sesuatu itu kan sampai sembunyi, sampai berselimut, ya macam-macam gitu kan. Jantung berdebar-debar, itu baru takut sesuatu. Lah kalau takut sama ancaman Allah kira-kira bagaimana? Al-Muntakim, aku Maha membalas lo ya. Makanya Allah punya sifat jalal, Allah punya sifat jamal. Jamal itu apa? Maha indahnya Allah. Maha penyayang, maha pengampun, maha memberi, maha pemurah, maha lembut. Ini sifat jamalnya Allah. Sehingga setiap kali ada yang sifatnya keras, Allah tunjukkan sifat lembutnya. Seperti di sini Imam Nawawi pakai Al-Karimul Ghaffar. Allah Maha memaksa, tapi Allah Maha pemurah Allah Maha mengampuni. Begitu kita ingat Allah Maha mengampuni, maka hati jadi luas, jadi lega. Allah Maha membalas, tapi Allah Maha mengampuni. Ya udah, saya kejar Allah yang Maha mengampuni. Ya Allah, tolong ampuni saya. Ya Allah, tolong maafkan saya. Timbulnya optimis, ya timbulnya semangat. Ini kalau orang mengerti sifat Allah Jamal dan Jalal. Nah ketika Jamal dan Jalal menjadi satu, maka indahnya luar biasa. Imtazajal jalalu bil jamali. Ketika Jalal bercampur dengan Jamal. Tahu sinar matahari. Sinar matahari itu di siang hari jam 12. Itu ibarat sifat jalalnya Allah. Kereng itu matahari ya. Panas. Ya Pak? Panas. Siapa mampu melihat? Matahari jam 12 siang nggak ada mendung, langit cerah. Coba dilihat matahari, ya, bisa enggak? Matanya langsung bisa sakit. Ya, rusak penglihatannya. Badannya panas. Kulitnya jadi gosong. Kulitnya jadi gosong, enggak kuat. Tapi coba kalau bulan purnama. Rembulan. Ya, rem rembulan. Sinarnya sinar siapa itu? Sinar mata matahari. Pas bulat. Itu istilahnya apa tuh mun-mun apa itu? Hah? Yang kalau lagi mat, bulannya gede banget itu. Super super moon. Nah, super moon. Super moon ya, bukan Superman, <laughs> bukan. Super moon. Jadi rembulannya dari dalam bentuk yang super, super gede gitu ya. Pas purnama, pas super moon gitu. Itu kan indahnya luar biasa. Padahal itu tadi sinarnya siapa itu? sinar matahari. Tapi karena dipantulkan oleh rembulan, maka tampak keindah keindahannya. Kita menikmati keindahan rembulan nggak bosan-bosan. Indahnya asik, indahnya gitu kan? Nggak pengen kita ini jadi jadi pagi, nggak pengen kan? Nggak pengen. Tapi sunatullah, rembulan itu kalau pagi sinarnya redup. Ya, karena sinar matahari langsung menyinari muka bu, muka bumi, nggak butuh pantulannya rembulan, langsung menyinari muka muka bumi. Lihat mataharinya berlindung semua orang. Nah, sifat Allah yang jamal itu ibarat rembulan di kala purnama. Yang jalal ibarat sinar matahari ya di kala siang terang benderang. Walaupun tidak bisa disamakan ya Allah Maha Suci dari penyamaan apapun. Ini cuma ibarat, ibarat gambaran gitu. Gambarannya seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau sinar rembulan di kala purnama bisa bercampur dengan sinar matahari jam 12 siang? Itu jadinya bagaimana itu? Jadinya indah tapi penuh wibawa. Menatapnya sesekali kemudian menundukkan lagi. Rindu, senang memandang tapi juga takut kalau mandangnya kelamaan. Ya, gak kuat melihat kelamaan, nundukkan kepala, kangen lagi, pengen lihat lagi. Itu kalau Jamal sama Jalal udah jadi satu dan itulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam diri Rasul itulah bercampur sifat jamalnya Allah dan sifat jalalnya Allah. Makanya keindahan Allah yang diwujudkan di muka bumi ya yang diwujudkan di muka bumi dan tidak ada yang menyerupainya adalah keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ini belajar dari Al-Karimul Ghaffar. Dan Allah Maha Pemurah tadi ya. Al-Karim itu apa sifat Al-Karim? yang maha pemurah, maha mulia. Alladzi idza qadar afa. Alladzi idza qadira afa. Ketika dia mampu membalas, dia memaafkan. Ini namanya orangnya karim. Sebetulnya dia mampu mem membalas, punya kekuatan. Tapi dia memaafkan. Itu namanya orangnya karim kalau manusia. Nah, Allah Al-Karim, Allah yang Maha Karim, Maha Pemurah. Siapa yang paling bisa membalas? Allah. Siapa yang paling layak membalas? Allah. Siapa yang paling pantas membalas perbuatan manusia yang enggak benar? Allah. Allah Maha Mampu, Allah Maha Bisa, Allah Maha Berhak. Tapi kemudian Allah membuka pintu maafnya dan mem memaafkan siapapun yang mau minta ma maaf dan yang tidak mau minta maaf. Yang tidak <laughs> minta maaf pun dimaafkan. Yang minta maaf juga dimaafkan. Ini namanya Allah Al-Karim. Yang maha pemurah, yang maha mulia. Wa idha wa'ada wafa' Dan kalau dia berjanji, dia penuhi janjinya. Ini sifat karim itu begitu. Kalau udah janji, nggak mungkin diingkari. Dia pasti memenuhi janjinya. Wa idza a'tazat ala muntahar rojak. Kalau memberi, pemberiannya itu uh, lebih dari apa yang diharapkan oleh yang dikasih. Kita mungkin mengharapkan dapatnya 10 ribu. Tapi dia ngasih kita 500 ribu. Ini ini berarti kan lebih dari yang diharapkan. Kalau ngukur-ngukur, ya saya pasti dikasih dia 10 ribu ya maksimal 300 ribu. Ternyata ini ngasihnya 10 juta. Ini lebih dari yang yang dibayangkan oleh yang akan diberi tadi. Nah Allah Ta'ala kepada hambanya seperti itu. Punya sifat karim. Kalau memberi lebih dari apa yang kita bayangkan dan kita harapkan. Nggak mungkin sama. Kita bayangkan kita dapatnya segini, Allah ngasihnya jauh lebih banyak dari itu. Ini kalau Allah lagi menunjukkan karimnya kepada ham, hambanya. Walayubalikam yubali kam atau wala Dan Allah enggak peduli ngasih siapa dan ngasihnya berapa. Dia anu ya Allah, enggak pernah sholat Enggak enggak masalah. Aku Maha Pemurah. Mau sholat ke, mau enggak sholat ke, aku mau kasih dia kok. Kebanyakan ya Allah, enggak masalah. Oh ya, mau oh, semua ya punya aku. Mau tak kasihin dia berapapun walaupun dia kafir gak masalah. Allah yang mau ngasih kok. Liman a'ta ya, kam a'ta wa liman itu namanya pemurah. Jadi orang yang punya sifat pemurah, ini kalau niru Allah yang sifatnya pemurah, kalau dia ngasih dia nggak lihat orangnya. Kalau lagi muncul sifatnya itu ya. Ini orangnya ini mungkin musuhin dia, orangnya menjengkelkan, orangnya itu membosankan. Dia kasih banyak, orang lain mungkin heran, kok dikasih banyak? Gak masalah. Ini sifat maha, apa? maha pemurah. Kemudian wa in rufi'at hajatun ila ghairi la yarda wa la yudhi' man la adha bihi wal tajaa bal yughni 'anil wasail wasyafa'a. Dikatakan di sini kalau ada kebutuhan yang disampaikan kepada yang lain, maka justru Allah marah. Itu orang-orang yang yang pemurah tuh gitu. Jadi ada orang butuh, kok mintanya sama orang lain, tidak minta sama dia, nyesel dia, marah dia. Kau tidak minta sama saya, kau mintanya sama dia, marah. Kalau kita kan lain. Kalau mestinya ada orang punya butuh, kita bisa bantu, terus mintanya sama orang lain. Kita mau coba apa? Alhamdulillah. Ora kelong wikku ya. Alhamdulillah duit saya tidak ber berkurang. Ini namanya al-pelitu wal bakhilu. <laughs> Ini orangnya pelit, lawannya karim. Karim itu dermawan, pemurah, mulia, gitu kan? Kalau orang yang pemurah lagi makan bersama gitu ya, lagi makan ber bersama. Ini ada yang satu ini nggak punya duit. Nah, kok dibayari sama temennya? Yang pemurah ini marah. Kok dia yang bayarin? Mestinya saya yang bayarin. Nah, itu orangnya namanya pemurah. Orangnya baik. Tapi kalau lawannya pemurah pelit, begitu dibayari sama orang lain, yes, nggak gelong. <laughs> nggak berkurang. Ada di sini orangnya hadir? <laughs> Paham ya? Jadi seperti itu. Al-Karim seperti itu. Eh, Al-Ghaffar ay al-katsirul maghfirah li ibadih. Allah punya punya nama Al-Ghaffar yang Maha mengampuni. Ada Ghafur, ada Ghaffar. Ya. Itu Ghaffar itu mubalaghah. Bentuk mubalaghah. Sangat suka memberikan ampunan. Coba jujur, jujur. Kita ini suka sangat suka memaafkan atau suka memaafkan atau biasa saja? Hah? Coba ini tadi saya habis maharib apa habis marah-marah sama teman-teman di Raudhah nih. Relawan-relawan utama Raudhah saya marahin semua nih, yang laki maupun yang perempuan, yang suaminya maupun istrinya, saya marahin semua. Ya, itu bisa tahu nanti, nanti bisa tahu. Ini sifatnya orangnya bagaimana? Punya sifat misalnya ya pemaaf enggak nih? Oh, ini Habibnya ngaco nih. Wah aku sakit hati aku, awas aku nih. Memang dasar nih, mentang-mentang Habib mau menang sendiri gitu ya. Misalnya ini model begini, yang model <laughs> begini nih, ya udah. Ini berarti namanya orangnya hatinya busuk. Hatinya bu busuk. Tapi kemudian kalau justru mengintrospeksi dirinya sendiri, eh, memang ya saya banyak salah ya. Ya. Udah kalau memang Habibnya salah, udah saya maafkan. Saya ma maafkan. Ini biasa. Orang salah dimaafkan. Itu biasa. biasa. Tapi saya tunggu dulu minta maaf enggak Habibnya ya. Kalau enggak minta maaf ya enggak saya maafkan. Ini biasa. Uh, Mbak, tolong saya dimaafkan ya Mbak ya. Misal begitu. Mbak Lina, tolong saya dimaafkan. Misal begitu ya. Terus Mbak yang ngomong malu-malu gini. Ya Bib, saya maafkan. Misal Mbak Lina, misal contoh aja. Ya Bib, saya maafkan. Itu biasa. Dimintai maaf, memaafkan. Itu biasa. Dimintai maaf tidak tidak mau maafkan itu luar biasa. Luar biasa apa? Busuknya. <laughs> Ya, luar biasa busuknya. Lah kalau belum dikasih, belum dimintai maaf, udah memaafkan. Oh, saya maafkan dia. Saya maafkan dia. Itu sangat baik. Tapi kalau kemudian dia suka memaafkan, jadi hobinya tiap hari itu bagi-bagi maaf. Ya Allah, siapapun yang punya salah sama aku, aku maafkan. Ya Allah, dia aku maafkan. Ya Allah, dia hobinya bagi-bagi maaf. Ini luar biasa baiknya. Nah kalau kita yang mana kira-kira? Seribu kali dia minta maaf, tidak akan aku maafkan. Ini kacau atau enggak kacau ini? Kacau. Ini hati. Ha? Hati. Makanya Allah tuh nyuruh kita memaafkan orang lain. Itu Allah yang nyuruh. Kenapa? Karena Allah sendiri itu maha pemaaf. Aku, kata Allah, yang lebih pantas marah sama kalian. Aku ciptakan, kalian gak ada, aku adakan. Suruh to'at, suruh ibadah, nekat maksiat. Di hadapanku, aku lihat, tidak luput apapun gitu. Kalian belum minta maaf, sudah aku maafkan. Gitu suruh maafkan orang lain, gak mau. Neraka untukmu. Ya pantas itu. Kalau orang yang diminta maaf berat memaafkan tuh, makanya nanti hidupnya ruwet dunia akhirat itu pan pantas. Kenapa? Oh, dia ngungkuli Allah loh. Dia lebih hebat dari Allah ya. <laughs> Lebih hebat dari Allah. Allah saja yang dikhianati kita-kita ini siapa enggak khianati Allah aku? Hmm, kita ini banyak dosa, betul kan? Tapi Allah tambah malam-malam nawarin. Malam-malam tuh ditawarin sama Allah. Hal min mustaghfirin. <laughs> Eh ada ndak yang meminta maaf? Ada ndak? Gitu. Ditawarin sama Allah. Coba bayangin ini. Ada ndak yang meminta maaf? Ada ndak? Allah datang loh ya nawarin. Kan kita yang keterlaluan. Mestinya yang kita datangin Allah minta maaf kan. Ya Allah tolong maafkan saya. Mestinya kita begitu. Ini ndak bobok. Apalagi Edwin. <laughs> Masya Allah ini kan agak gemuk gini nih. Kadang-kadang kan keluar suara ritme irama yang begitu indah. Ya. Ya kan ada orang yang bisa ngorok. Yang mendengkur itu kan bukan suatu yang tercela. Itu nikmat, tampak tidurnya eh enak. Fendi juga sama juga gitu ya. Mas Fendi ngorok juga? Ya. Itu tidur kita, malam tidur, istighfar di, tidak. Allah nah nawarin. Lah Allah ini sifatnya ghaffar, suka membagi maafnya. Jadi nggak nunggu dimintain maaf, nggak nunggu dimintain maaf. Allah udah bagi-bagi maafnya. Siapa yang menyingkirkan gangguan dari jalan, maafkan. Siapa yang senyum, loh ini aneh kan ya? Aneh. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu kan bukan untuk Allah kan, untuk manusia. Kan? Betul kan ya? Untuk manu manusia. Salahnya dia sama Allah, maafkan. Mau senyum sama orang lain, maafkan salahnya sama Allah. Mau sedekah, maafkan. Mau ini maafkan. Belum minta maaf loh ini. Belum nangis-nangis ya Allah maafkan saya. Belum mau sholat antara sholat yang satu dengan sholat yang lain salahnya sama Allah di antara dua sholat itu aku maafkan mau sholat Jumat antara Jumat yang satu ke Jumat yang lain aku maafkan ini masya Allah ini Allah ini luar biasa Allah suka bagi maafnya Allah suka bagi maafnya kemudian ya Allah juga suka kepada orang yang datang minta maaf Lalu nggak enggak datang minta maaf jadi kasih maaf kok. Apalagi yang datang minta maaf dan berkali-kali ngulangi salah yang sama. Maafkan saya ya Allah, saya ngulangi lagi. Please tolong maafkan saya. Allah nggak pernah ngomong tiada maaf bagimu, <laughs> nggak pernah. Ghafartu lagi, Aku ampuni kamu. Wala ubali dan aku tidak peduli kamu mau berapa miliar kali datang kepadaku. Selama mau datang kepadaku minta maaf, aku maafkan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Berarti enak nggak nih punya Tuhan namanya Allah? Enak ya? Kalau punya teman namanya manusia. Ada. Ya. Sekali aja kita berbuat salah, disimpannya dalam hati bisa seminggu, itu masih mending seminggu. Sebulan, setahun, sepuluh tahun, diinget-inget lagi. Tuh. Tuh, tuh, tuh. Hari Rebu tuh, Ba'dal Maghrib. Ucapannya, nunjuk hatiku. Gak bisa aku maafkan itu. Masih teringat-ingat. Ya Win ya. Iya. Uh. <laughs> iya lagi ini. Ini contoh kan? Seperti itu. Ini untung tadi ini yang nggak datang ini. Oh coba datang nih semua kena santrap saya itu. Ya, saya kalau didik murid-murid saya, saatnya saya tegas ya tegas. Kanjeng Nabi SAW itu kalau udah marah wajahnya merah. Rasulullah murah senyum, tapi kalau udah marah jangan jangan berani ngadepi Rasulullah SAW. Enggak ada yang berani. Rasul sudah menunjukkan marahnya. Ya, tapi ya ghadab li ghadabillah. Rasul kalau marah ya karena Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Maha mengampuni. Al-Karimul Ghaffar. Nah, Asma Allah Al-Ghaffar ini kalau kita memang mau manfaatkan, Allah punya nama Maha Pengampun, kita memanfaatkan, Masya Allah loh indahnya berhubungan sama Allah tuh begini. Punya dosa, minta maaf. Mestinya kan cuma dimaafkan tuh. Misal ya, ada orang punya salah sama saya. Datang, e, Habib tolong maafkan saya. Iya, iya, udah nggak usah dipikirin. Udah tuh selesai. Coba kalau punya salah sama saya, datang minta maaf, kemudian pulang saya kasih mobil. Saya baik atau sangat baik? Sangat? Terus kira-kira orang pada berdatangan enggak? Yang punya salah, Bib, saya pernah anu loh, gunjing jenengan, Bib, Tolong maafkan saya. Oh, saya maafkan. Itu ada motor bawa gitu ya. Bib saya ini. Oh, saya maafkan. Itu ada ini bawa gitu ya. Semua orang berdatangan ngaku punya salah semua. Betul? Betul kan? Berdatangan ngaku punya salah, punya salah. nah anehnya Allah Subhanahu wa taala itu jamin man lazamal istighfar. Siapa yang rajin minta ampun <laughs> sama saya kepada Allah taala, maka untuk semua rasa suntuknya, sempitnya, masalahnya likuli dikin, farojan. Untuk semua kesempitan hidupnya dikasih jalan keluar sama Allah taala. Dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah terduga. Sudah minta maaf dimaafkan plus plusnya itu masalah yang menyempitkan hati dikasih jalan keluar, rezeki yang susah dikasih solusi tanpa arah yang bisa dia ketahui datang dari arah yang tidak terduga. Enak atau enggak enak? Enak. Lah kalau saya bagi-bagi tadi semua datang ngaku punya salah, belum tentu orangnya punya salah, bisa jadi ngarang-ngarang sa salah. Lah kepada Allah taala kita pasti punya salah, ditawari Allah kalau minta maaf ditawari macam-macam. Saya mau nanya, sudahkah kita datang dan minta maaf? Paham? Kok pada bengong semua kenapa? Halo. Berarti kita ini keterlaluan atau sangat keterlaluan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ala liqa'dika ma sata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta sayyidul istighfar Suruh baca tiap pagi, sekali saja tiap pagi. Dosanya diampuni semua. Baca enggak kita? Kalau enggak baca Wirdul Latif, enggak baca Sayyidul Istighfar. Lu ini loh. Minta ampun habis sholat Astagfirullahaladzim Alladzi ilaha ila wal hayyul qayyum Wa atubu ilaih Tiga kali Masih ada yang ngomong Bid'ah Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Minta ampun istighfar pada Tuhanmu, sungguhnya Dia Maha Maha Pengampun, suka memberikan ampunan. Suruh minta ampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Ini Allah yang ngomong loh. Kirimkan hujan dari langit. Kirimkan anak keturunan, harta. Banin itu anak keturunan. Amwal itu harta bukan satu jenis. Mal itu harta. Mal banyak, harta banyak. Kalau amwal itu bukan cuma harta banyak, hartanya banyak dan berjenis-jenis. Punya perusahaan e, pupuk, punya peternakan kambing etawa, ya, punya pom bensin 50. <laughs> Macam-macam ini hartanya macam-macam nih. Enak atau enggak enak? enak. Caranya apa tadi? Datang ya Allah, ngaku salah, rajin minta ma maaf. Allah senang kasih, malaikat kasih dia, kasih, malaikat <laughs> kasih dia, kasih dia. Tapi nyatanya kita udah dikasih bonus macam-macam, minta ampun saja wong gladrah, tahu nyata-nyata dosa ya banyak, barusan selesai dosa, minta maaf aja nggak mau. Misal habis lihat cewek cantik, astagfirullah atau alhamdulillah. Tambah cerita temannya. Wah tadi ada cewek cantik banget. Gak ada penyesalan gitu. Minimal kan astagfirullah, astagfirullah. Tapi cantik itu gimana ya? Ini kan masih mending kan ya? Masih men mending. Artinya ada penyesalan dalam ha? hati Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah, maaf ya Allah. Masih ada nyesel. Ini ndak bahagia. Uh, ayu nih, Masya Allah. Ayu nih. Cuman nih, ayu nih nggak ada istighfarnya sama se sekali. Ini kira-kira kita beres atau nggak beres ini? <laughs> Malaikat nih bingung lihat manusia ini bingung. Oh, manusia ini ya. Bingung. Nah ini rajin istighfar, minta ampun pada Allah SWT itu kunci untuk mendatangkan karunia-Nya Allah. Makanya Sayyiduna Hasan Al-Basri rahimahullah. Sayyiduna Hasan Al-Basri rahimahullah itu muridnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Umur 5 tahun sudah berguru pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib Hasan al-Basri termasuk salah satu yang afdol dari para tabi'in. Karena kan enggak bertemu Rasulullah, ketemunya sahabat namanya tabi'in, Sayyidina Hasan al-Basri rahimahullah. Sayyidina Hasan al-Basri itu waktu duduk duduk ada petani yang datang. Kalau bahasa kita yai, guru, Tolong saya diberi amalan biar sawah saya itu hasil panennya bagus. Ini kering, gak ada air, Gak hujan-hujan. Tolong kasih amalan biar ada hujan sehingga hasil panennya bisa bagus. Baca istighfar. Makasih Yai. Ini pengajian belum bubar. Masih duduk sama muridnya. Datang orang lain lagi. Yai, Tolong saya didoakan. Saya udah sekian tahun nikah, belum punya anak. Doakan biar saya punya anak. Soleh solihah. Istighfar. Makasih Yai. Orang tadi pergi semua, muridnya satu yang perhatian nanya, "Yai, yang minta air dikasur istighfar, yang minta anak disuruh istighfar." Ya. Yang nggak punya duit juga disuruh istighfar. Ini serius apa main-main ini serius atau main main-main? Dijawab sama Sayyidina Hasan Al-Basri, qala Allah taala, Nabi Nuh berkata, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum wa yaj'al lakum anhara." Yang ngomong Allah, Nabi Nuh tuh ngomong sama kaumnya, "Istighfar kalian pada Tuhan kalian. Allah akan kirimkan hujan yang lebat dari langit." Wa yumditkum bi amwal dan kalian akan diberi pertolongan harta yang banyak jenisnya. Wa dan anak keturunan yang banyak. Wa ja'alakum jannatin, kalian akan diberi kebun-kebun dan kebunnya ada sungai yang mengalir di dalamnya. Jadi kebun lengkap dengan pengairannya. Kebun gak ada pengairan kan mati ya. Ini kebun lengkap dengan pengairannya. Itu cuma satu amalnya namanya is istighfar. Makanya orang-orang soleh itu istighfarnya banyak. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah itu mengamalkan satu amalan yang nggak dicontohkan Nabi. Jadi berbuat bid'ah. Ini bid'ahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu waktu mau tidur, setiap kali mau tidur baca istighfar seribu kali. Ada yang mau ngamalkan? Mesti ngomong, kapan turune deh <laughs> kapan tidurnya? Astagfirullah, astagfirullah. Seribu kali. Jadi di tempat tidur itu baca istighfar seribu baru tidur. Aku tidak tidur sebelum menghatamkan seribu kali istighfar. Terus bagaimana? Abu Hurairah berbuat bid'ah dua. Yang pertama, baca istighfar seribu kali sebelum tidur tidak ada satupun ajaran Nabi. Dan tidak dipraktekkan sahabat yang lain. Ini khusus Abu Hurairah ini. Ya kan? Ngarang-ngarang sen sendiri seribu kali. Mesti itu nanti yang begitu-begitu jawab, oh, tapi itu kan sahabat. Tapi itu kan so, sahabat. Nah, sahabat tuh biar dicontoh kok. Nabi bersabda bi ayyihi muqtadaitum ya, ik ihtadaitum. Bi ayyihi bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Dengan siapapun dari sahabat-sahabat itu kamu ambil satu sebagai petunjuk, kalian mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kita mencontoh cara pola pikirnya sahabat, artinya amalan sahabat, pola pikir sahabat itu menjadi sunnah. Itu menjadi sun sunnah. Jadi kalau kita mencontoh sahabat, pola pikirnya kita con contoh, berarti kita lagi menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma amalannya, pola berpikirnya itu loh. Metodenya. Nah kenapa Abu Hurairah kok buat amalan yang namanya istighfar? Karena Al-Quran yang nyuruh. Yang banyak istighfar. Karena Nabi juga nyuruh. Siapa tekun istighfar, nanti dikasih rezeki dari arahnya tidak ada terduga. Abu Hurairah tekun istighfar. Sebelum tidur baca seribu kali. Nah kita mau buat amalan baru sebelum tidur baca satu kali ya boleh. Ya, nggak ada contohnya di dari sahabat, nggak ada contohnya dari Nabi lah itu udah ada perintahnya dari Al-Qur'an, perintahnya dari hadis dan sahabat udah juga buat contoh ya membuat amalan sebelum di, tidur jumlahnya aja yang kita ganti sesuai kemampuan ki, kita. Nah Abu Hurairah bid'ah yang kedua buat tasbih misbahah. Kalau kita bilang tasbih ya misbahah alat yang digunakan untuk menghitung dalam berpikir. Cuman jumlahnya bukan 99. Jumlahnya 1000. Dan bahannya bukan kayu kauka atau plastik itu bukan, ya. Tapi bahannya apa? Bahannya adalah tali. Tali diikat bundel-bundel gitu. Jumlah bundelnya itu ada 1000. Jadi saya benar itu pakai tali tadi itu 1000. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, baru tidur. Silahkan jenengan praktekkan seumur hidup walaupun cuma sekali. <laughs> ya, mau praktek? Jangan ngomong mau kalau nggak bisa gitu ya. Mikir saja ya. Oh ya praktek nanti dulu beb gitu ya. Seribu kali. Ini istighfar punya kekuatan yang luar luar biasa. Nah, yang sangat tidak menyenangkan tuh ketidakadilan panitia majlis Ar-Raudhah. Ketika yang hadir disuruh makan, Habibnya nggak ditawari gitu ya. Apalagi Mas Edwin juga nggak ditawari. Enggak beda Juga tidak. Edwin juga enggak dapat. Sudah bakar menyan, ini bagian bakar menyan ya, dupa, aromaterapi. Ternyata enggak dapat. Nah, nah, diet katanya Win. Alhamdulillah. Ini Mbak-mbak sudah dapat ya? Yang yang belum dapat dibatin saja. Dibatin. Mungkin mungkin saya kurang istighfar makanya saya enggak dapat ini. Sebab ini yang rajin istighfar dapat rezeki dari arah yang tidak terduga. Padahal yang menduga, saya sudah menduga dapat ternyata nggak dapat gitu. Ya. Mau istighfarnya kurang banyak, istighfarnya kurang banyak. Man lazamar istighfar. Ya. Maka kalau kita pengen katanya salaf, kalau salaf yang ngomong itu berarti salaf itu ngambil ilmu dari Al-Qur'an dan hadis. Jangan ngomong ngapain pakai katanya salaf, katanya ulama, ikut aja katanya nabi. Ini orang-orang bodoh yang ngomong begini. Ya, kalau itu saya balik, ngapain kamu ngomong pakai saya kamu? Pakai aja kalimatnya Nabi atau Al-Qur'an itu, enggak usah ngomong pakai bahasa Indonesia itu. Ya, Eh, kita nih ucapan ulama ini, ulama berkata, itu hasil dari mempelajari Al-Qur'an dan hadis dikasih Allah ilham. Dikasih Allah kalimat yang baik. Kalimat yang keluar dari sana ulama ini lebih baik daripada ucapan kita. Dan itu disarikan dari Al-Qur'an dan hadis. Nah ulama mengatakan man habba an yakthura maluhu wa waladuhu wa yubarak lahu fi rizqihi falyakul. Siapa yang pengen hartanya itu banyak. Nah, terus ada embel-embelnya yang pengen anaknya banyak. Ibu-ibu teriak, "Moh." Ya, anak banyak itu bukan berarti cuma anaknya saja. Nanti artinya keturunannya langgeng gitu loh anaknya ada, nanti kalau anaknya itu nikah ya punya anak, artinya punya cu, cucu, cucunya nanti punya ci, cicit, artinya keturunannya nyambung dan keturunannya ba, banyak. Siapa yang pengen seperti itu? wayubaraklahu Dan diberkati, duitnya banyak berkah, anaknya banyak juga ber berkah. Yang satu hafal Al-Qur'an 30 juz, yang satu hafal Al-Qur'an 15 juz, yang satu hafal Al-Qur'an 1 juz, yang satu hafal surat Al-Fatihah. Oh, ini barokah loh ya. Dia bisa hafal Al-Fatihah berarti so salat. Banyak kan yang enggak salat? Ya banyak yang tidak tidak salat. Siapa pengen seperti itu? Wa yubarak lahu fi rizqi. Dan rezeki yang dia peroleh berkah. Punya uang berkah. Punya motor berkah. Punya mobil berkah. Punya rumah berkah. Punya sawah berkah. Punya apapun barokah. Barokah itu apa? Manfaatnya banyak dan tumbuh terus. Manfaatnya banyak dan tumbuh terus. Punya rumah, bisa buat terima tamu, bisa buat pengajian, bisa buat curhatnya orang-orang yang kebingungan. Manfaatnya banyak ini kan? Namanya ber berkah. Punya motor, bisa nganter ke pasar cari duit, bisa nganter ke penga pengajian, bisa boncengkan temennya asal laki-laki sama laki-laki, <laughs> perempuan sama perempuan perempuan ini manfaat bisa bantu orang yang mau pergi nggak punya kendaraan dipinjamkan ya silakan pakai kendaraan saya apalagi yang mau ngelamar anaknya orang pinjemin mobilnya masya Allah ada di sini yang mau ngelamar anak orang ah oh di belakang sini ya dipinjemin mobilnya antarkan ini ini mobil para barokah ini mas mas Doni itu mobilnya barokah itu mas Doni itu mobilnya nganter-nganterin orang kemana aja itu ya waktu itu Mas Ansori mau ke Purworejo lamaran mobilnya Mas Doni mau berangkat akad nikah ya mobilnya Mas Mas Doni ya kan survei cross country mobilnya Mas Doni ini mobil namanya Baro barokah ini man manfaat ini yang manfaatnya banyak itu barokah hartanya ber berkah pengen seperti itu maka hendaknya apa hendaknya dia mengucapkan Astaghfirullah innahu kana ghafaran. Astaghfirullah innahu kana ghafaran. Sebanyak berapa? Satu hari 70 kali. Intinya suruh istighfar, apapun bentuk istighfarnya. Satu hari 70 kali. Alal aqal, minimal istiqomah duduk. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Satu hari 70 kali. Itu kalau mau istiqomah gitu, nanti rezekinya barokah. Dan rezeki itu termasuk ilmu. Ilmu itu yang berkah, yang manfaatnya berkesenambungan dan banyak. Bukan cuma untuk dirinya, untuk orang lain juga dan terus berkesenambungan. Seperti ilmunya Imam Ghazali sampai hari ini dipakai. Ilmunya Imam Syafi'i sampai hari ini dipakai. Ilmunya Imam Malik sampai hari ini dipakai. Ilmunya Imam Ahmad bin Hambal sampai hari ini dipakai. Ilmunya Imam Abu Hanifah sampai hari ini dipakai. Ilmunya Habib Abdullah bin Al-Haddad sampai hari ini di, dipakai. Ilmunya Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habzi. sampai hari ini dipakai. Ilmunya Habib Husain bin Muhammad bin Husain al habzi kakak Habib Ali sampai hari ini dipakai. Kenapa? Lawang Bahya Syekh Asy'ari yang ilmunya manfaat mendirikan NU itu adalah muridnya Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. habzi Khalid Bahya Khalil Al-Bangkalani muridnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsi. Manfaatkan berkah ini. Bahya Khalil, Bahya Syekh Asy'ari ilmunya manfaat Sampai hari ini berkat NU-nya, N NU-nya selamat umatnya dari akidah-akidah yang menyim, menyimpang. Jadi benteng gitu. Ya, jadi ben benteng dari masyarakat yang yang mulai tersebar paham aneh-aneh ini, ini yang didirikan oleh Hasyim Asy'ari kan untuk memben membentengi manfaat barokah yang pengen seperti itu. Nah, di sini mungkin ada punya ilmu macul. Ada yang punya ilmu macul? Nah, yang ilmu maculnya pengen barokah, manfaat macul-macul di raudhah. Nah, itu barokah. Itu Mas Agus dulu, enggak mau ngaku dia. Mas Agus tuh punya ilmu macul, ilmu linggis gitu ya. Macul linggis. Datang ke raudhah apa? Macul. Coba di tempat lain cuma macul sawah. Tapi di sini macul jadi pondasi. Ya kan? Macul jadi jalannya orang cari il, ilmu. Ini barokah, manfaat. Barokah man, manfaat. Makanya kalau udah tahu ilmunya berkah manfaat maculnya, nggak usah pakai disuruh, silakan macul gitu. Karena itu kan yang butuh, yang mau ma macul untuk kepentingannya dia sen sendiri. Edwin bisa buat kopi, masya Allah. Ini kalau subuh bagian sibuk masa air buat ko kopi. Ini namanya ilmu masa air buat kopinya baro barokah. Yang lain udah ngantuk, mana kopinya, mana kopinya. Tiba-tiba aroma kopi di pagi hari, langsung Edwin, eh, kan begitu. Ya. Langsung. Eh, kalau kopinya aromanya nggak ada, semua juga noleh Edwin. Eh, ya. Artinya kopi belum ada. Ini yang dilihat Edwin juga gitu kan. Artinya ini ilmunya di nanti nan, nanti barokah. Lah kalau kita dikasih Allah kelebihan ilmu seperti itu, jangan kita nunggu diminta. Jangan minta nunggu disuruh gitu. Kita yang proaktif proaktif untuk menuangkan ilmu kita biar semakin barok barokah. Sekarang saya mau nanya contoh, contoh. Majelis rebu ini yang minta Anda atau saya? Ingat-ingat. Majelis rebu ini Bapak Ibu yang minta diselenggarakan atau saya yang menyelenggarakan? Pernah datang ke saya, "Bib, tolong Bib rebu buat pengajian." Enggak kan? Tapi saya kan yang menyelenggarakan. Kita hari Rebu tambah ada majelis Arba'in Nawawiyah ya. Betul? Hari Senin ya, kita ada majelis uh, e, fikih ya, kajian fi, fikih. Saya yang proak, proaktif. Kenapa? Karena saya merasa butuh. Saya butuh untuk ngajar. Saya butuh orang datang untuk belajar. Biar saya dapat pahala dengan mengajar. Apakah Anda minta dibangunkan tempat seperti ini? Enggak kan? Enggak minta dibangunkan tempat tuh? Enggak. Tapi saya berusaha membangunkan. Kenapa? Saya yang butuh. Ayo capek ya capek, lelah ya lelah. Tapi saya yang butuh gitu. Saya butuh untuk apa? Biar orang datang ke sini sehingga saya nggak terlampau capek. Saya dapat pahala yang be besar. Saya butuh. Kenapa? Nah, karena saya dikasih Allah kemampuan di situ. Syukurinya dengan begitu sehingga nanti barokah. Nanti baro barokah. Lah mbak bisanya masak. Tahu teman-temannya kerja bakti capek, kelaparan. Gak usah disuruh, langsung ide. Saya malam ini Bib siap masakan untuk 100 orang. Wuh, Masya Allah ini. ini. Tapi belum ada ya. Oh belum, ini katanya <laughs> Agus belum ada. Ya kan? Seperti itu. Ini namanya ilmu masaknya baro, barokah. Masing-masing kan punya keahlian. Yang ahlinya markir. wadah teman satu di sini cuma markir tok. Memang dia bidangnya mar markir itu berkah itu ilmunya. Ilmu markirnya berkah. Enggak usah disuruh. Kang kowe sing markir ya enggak. Dia merasa beruntung. Saya kok boleh markir di raudhah. Alhamdulillah. Boleh markir di raudhah sehingga orang yang cari ilmu saya yang jaga motornya, saya yang ngatur sepedanya, saya yang ngerapikan mobilnya. Pahalanya buat buat saya, lahan buat dia. Ini namanya barok barokah. Nah, kalau kita pengen berkah seperti itu, jadi punya ilmu kok jadi kita bisa proaktif. Ya, apa yang kita diberi Allah kita bisa manfaatkan untuk kebaikan. Yang rajin istighfar, nanti kita diberi kekuatan untuk seperti itu. Jadi rajinnya istighfar itu mendatangkan keku kekuatan. Duitnya jadi berkah, keluarganya jadi berkah, yang dimiliki jadi berkah, yang bersentuhan dengannya semua jadi barokah. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah. Saking berkahnya, udah satu jam saya ngomong. Ya, satu jam saya bicara, kurang loh, lebih. Ya, bisa kurang, bisa loh, lebih. Tapi sudah cukup lama. Memang kan majlis ini kan tidak mau lama, lama. Biar barokah. Eh, lanjut tempat Habib Syekh. Jadi dapat sana, dapat sini. Yang masih bisa punya waktu ya, lanjut sana, lanjut sih, sini. Nah, saya mau ngelanjutkan juga, tapi karena ini saya lagi lanjut nulis. Saya lagi nulis ini. Ya. saya lihat semuanya? Apa ini bunyinya? Inilah dalilnya. Terus subjudulnya? Coba, coba. Nih. Penjelasan Al-Quran dan Sunnah atas amalan kaum santri. Betul? Terus bawahnya lagi buku putih para para santri ini. Saya lagi nulis ini. Ini harus jadi akhir bulan Oktober. Insya Allah tanggal 15 November hari Minggu, hari Ahad, jam 8 atau jam 9 pagi kita akan bedah buku di sini. Ya, bedah buku di di sini. Insya Allah pamfletnya akan segera saya buat dan akan saya sebarluaskan ke seluruh Indonesia. Ya, ke seluruh Indo Indonesia kan semangatnya gitu ya. Semangatnya seperti itu. Nanya ini, covernya bagus tidak ini? Bagus. Yang di back cover yang di belakang ini bagus tidak orang ini? Beda beb, yang itu tampak muda, yang ini tampak tua gitu ya. Nah ini eh, gambaran ada yang nanya, beb nanti bedanya apa? Ada inilah dalilnya, ada mana dalilnya, ada ahlul bid'ah hasanah, ya kan? Satu dan dua. Kalau mau tahu bedanya, baca bukunya. Nah nanti tahu bedanya. Ya, percuma kalau saya terangkan. Tapi kalau mau tahu bedanya baca bu bukunya. Beda. Sekitar 80% beda. 80% b beda. Contoh. Mau tahu bedanya. Di buku-buku saya Ahlul Bid'ah Hasanah, saya nggak pernah bahas yang namanya uh, menyan. Enggak kan? Enggak. Dibahas itu. Kemudian nabur bunga di makam. Belum dibahas detail Ya kan? nabur berbunga di di makam. Ini contoh. Kemudian masalah slogan kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Penjelasan atas ilmu hadis. Pernah saya bahas? Belum. Ilmu hadis ya? Bahas ilmu hadis belum. Belum dibahas di situ. Dan masih banyak yang yang lain. Tebelnya insya Allah kurang lebih 200 halaman lebih dikit atau pas. 200 halaman. Catatan kakinya insya Allah sangat banyak. Jadi nanti itu mungkin daftar pustakanya bisa jadi sekitar 10 halaman mungkin. Mungkin. Karena saya akan buat full daftar pustaka. Dulu ada orang yang menjawab buku saya mana dalilnya. Terus diterbitkan dengan judul ini dalilnya. Itu bukan karya saya, itu karyanya kaum anti tahlil. Judulnya ini dalilnya. Nah makanya sekarang saya buat buku judulnya inilah dalilnya. Bukan ini, inilah dalilnya. Karena di ini dalilnya itu dijawab hadit-hadit yang saya bawakan itu katanya haditnya lemah, nanti haditnya palsu dan lain sebagainya. Terus nanti pendapatnya Imam Syafi'i itu artinya bukan begitu, artinya begini menurut pendapat mereka san, sendiri. Nanti yang Sayyidina Umar bilang kullu bid'atin eh apa nikmatul bid'ah hadhi. Itu kan yang ngomong Sayyidina Umar, berarti itu kan eh, apa namanya? bukan bukan bid'ah, itu sun, sunnah. Wong kita lagi bahas kata bid'ah. Kata bid'ah itu diartikan Nabi kan dolalah. Kalau dolalah diartikan semua bid'ah dolalah, nggak mungkin Sayyidina Umar tuh memberi nama bid'ah itu dengan nikmah gitu loh. Paham kan? Nggak mungkin diberi nama dengan nikmah. Pasti beliau akan ganti nama, nggak mungkin nggak mungkin ngomong nikmatul bid'ah hadhi. Beliau akan katakan nikmatus sunnah hadhi. Ini sunnah yang terbaik. Mesti ngomong begitu. Hadhi sunnatun nabi. Ini sunnahnya nah, Nabi. Nyata Sayyidina Umar nggak ngomong ini sunnahnya Nabi kok. Enggak kan? Enggak ngomong seperti seperti itu. Ini kalau mau saya bahas, nanti sama aja saya bahas buku inilah dalilnya. Tunggu 15 November. Tabung mulai sekarang, beli bukunya. Hasilnya nanti kita gunakan untuk memperindah dan menyelesaikan pembangunan Masjid Ar Ar-Raudhah. Setuju kawan-kawan? Setuju. Nanti saya akan rebungnya akan datang bagikan pamflet e, minta bantuan untuk menyebarkannya di daerah masing-masing. Datang gratis, dengarkan gratis. Kalau beli buku bayar. Nah, dan jangan kaget nanti beli buku ada doorpressnya. Saya sediakan doorpress itu insya Allah laptop dua, Laptop dua lumayan toh? Beli buku dapat laptop. Itu awal, sekarang dua. Siapa tahu nanti jadi empat. Wallahu a'lam. Sementara ini sudah saya niati untuk bedah buku 15 November itu ada door prize laptop dua. Siapa tahu jadi empat. Ya, siapa tahu jadi sepuluh. Wallahu a'lam. Menarik kah? Menarik. Mau beli bukunya sudah. Dapat buku ya kan ya? Masih ada kesempatan dapat laptop. Nah, kemudian nanti juga ada e, makannya. Jadi hadir itu kalau sama Masjid Ar-Raudhah bukan cuma duduk diem. Mesti itu ada minum, ada ma makan. Akan saya buat seperti Jumat. Ya, kalau makan bersama. Nanti ada makan ber bersama. Seperti biasa kita siapkan untuk 3000 orang. Perkara yang datang nanti 10.000 ya makannya untuk 3000 orang. Yang lain silahkan cari makan sendiri-sendiri. Jadi yang yang sesuai rezekinya itu nanti ya. Kalau pas dapat nampan ya berarti dapat makan. Kalau enggak ya ngerebut saja nampannya <laughs> ada.